BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Nah, para saudara, para sedulur, kita harus tetap waspada ya yeah. Iya. walaupun kita lahir tumbuh berkembang dan besar atau bahkan akan mati di tanah ini di lereng gunung merapi tapi tetap kita harus waspada. Ye, iya, iya, Pak Ura. Kita sudah sangat akrab dengan mengenal dengan alam sekitar kita ini. Hmm? Asmara di tengah bencana sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Aku merasa bukan lagi Setioningsi yang dulu. Setioningsi yang orang desa, lugu, sederhana, dan bisa menerima takdir. Sekarang aku tidak mampu lagi bersikap seperti itu. Aku bukan lagi seorang gadis yang sederhana. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. 3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Setelah Kilurah Jatisari pergi, Setioningsi dan Sri Gondang kembali masuk ke ruangan biliknya. Setioningsi kelihatan sangat sedih setelah ayah dan ibunya meninggalkan rumah Kisawung Rono. Dia tampak murung. Sri Gondang berusaha menghiburnya, kau malah menangis? Ada apa, Toyo? Hatiku sedih, Sri. Hmm? Aku kasihan melihat ayahku. Dia pasti sangat menderita. Aku tahu dia tidak ingin berpisah denganku. Tapi dia terpaksa menempuh jalan ini untuk menyelamatkanku. Aku menyesal sekali, Sri. Mengapa dulu aku bertemu dengan Den Masjid Niko Sehingga sekarang kami semua menderita. Sekarang hidupku berbeda. Berbeda bagaimana, Yuk? Berbeda apanya? Aku merasa bukan lagi Setioningsi yang dulu. Setioningsi yang orang desa, lugu, sederhana, dan bisa menerima takdir. Sekarang aku tidak mampu lagi bersikap seperti itu. Aku bukan lagi seorang gadis yang sederhana. Aku telah tercemar, tercemar oleh keinginanku yang melambung tinggi, yang belum tentu dapat capai. Sudah, Ayu, jangan berpikir macam-macam. Nanti Yuningsi susah sendiri loh. Lebih baik tenang saja. Toh di sini ada banyak teman. Oh iya, Katanya sih mau mandi. Ayo, aku juga sudah merasa gatal sekali. Badanku pada lengket kena keringat bercampur debu. Ayo yuk kita melihat kalinya seperti apa. Kalau airnya bening, kita mandi sama-sama. Dengan hati-hati, Setionisi dan Sri Gondang menuruni tepian sungai Blongkeng. Kadangkala mereka berpegangan tangan agar jangan sampai jatuh terpeleset. Mereka berusaha menemukan tempat yang airnya bersih serta bening dan terlindung dari pepohonan. Di sini enak yuk, airnya bening sekali, bening dan yang penting tempatnya aman dan terlindung dari bebatuan. Jangan sampai terlihat orang lewat, Tris. Iya, di sini tempatnya aman yuk, Tidak terlihat dari mana-mana. Itu lihat, ada bongkahan batu besar dan pepohonan tumbang. Nah, di sini agak dalam airnya yuk. Di sini saja mandinya. Iya, Tris. Uh, aku lepas pakaian dulu ya. Kamu jangan terlalu ke tengah. Alirannya deras loh. Nanti kamu hanyut ke sana. Sebentur-bentur batu. Tidak yuk. Aku pegangan akar pohon kok. Tidak akan hanyut. Eh, lihat. Kan? Ada ikan kecil-kecil yuk. Ikannya warna merah. Ini hmm, ikan apa ya? uh, iya ya. Ikan yang biasanya hidup di sungai. Oh, barangkali ikan wader. Nah, kamu ke sebelah sana, Sri. Aku mau ikut berendam. Di sini tempatnya sebenarnya enak, Yu. Hmm, sepi dan udaranya sejuk sekali. Tapi orang-orangnya... Orang-orangnya kenapa, Sri? Orang-orangnya seram. Ngomongnya keras dan kasar. Kalau Paman Saung Rono itu pemimpin ya, Yu? Iya, dia pemimpin rampok yang bermukim di pinggiran kali Blangkeng ini. Mm. Sebenarnya dia juga merasa tidak aman karena dicari-cari oleh pemerintah Mataram. Eh, mengapa harus jadi rampok ya, Yuk? Apa tidak ada pekerjaan lain? Ya, aku tidak tahu, Sri. Tapi katanya Paman Sawung Rono itu tidak pernah bekerja selain menjadi begal atau rampok. Oh, itu sudah pekerjaannya puluhan tahun yang lalu. Dulu ayahku juga begitu, Sri. Tapi lama-lama sadar dan malah sekarang menjadi kepala desa Jatisari. Dia dipercaya oleh pemerintah Mataram untuk memimpin pedukuhan. Eh, Mas begonya? yuk ada apa ini? Jangan ribut-ribut, hmm? ada orang sedang mengungsi. Oh, di sana tuh. Eh, bukan, bukan. Eh, bukan sebelah sana, sana. Nah, Nah, itu. Dia merunduk di bawah pohon itu. Itu lihat kelihatan ikat kepalanya. Ayo sih, kita jangan lama-lama di sini. Aku takut. Di sini banyak orang-orang aneh. Papa, tapi kita baru saja mandi, belum bersih. Aku belum gosokan. Nanti saja kita kembali lagi. Sekarang ayo kita pulang. Aduh, hatiku tidak enak, Sri. Ada orang yang memata-mata kita. Dan yakin orang itu punya maksud yang tidak baik. Ah, ya udah, kalau begitu ya sudah. Tolong yuk, ambilkan kainku. Lempar sini. Iya, iya, iya. Ya. Nih, tangkap, Sri. Langit biru cerah, pagi yang sejuk. Hari itu adalah tanggal dan bulan yang dipilih oleh Tumenggung logo untuk meresmikan perkawinan antara Kismoroso dan Sudiro. Tanpa orang-orang sudah berkumpul di ruangan pendopo, kedua mempelai juga sudah siap melaksanakan acara yang sangat penting itu. Seorang penghulu keraton Mataram dipanggil untuk memimpin upacara dia mengenakan pakaian jas beskap berwarna hitam dan belangkon berwarna terang serta bermotif kembang-kembang. Ki Penghulu sudah siap menikahkan kedua mempelai dan acara yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Sudiro bersalaman dengan penghulu untuk mengucapkan ijab kabul. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau Setelah upacara ijab kabul dilaksanakan, maka acara berikutnya adalah makan siang bersama. Jatmiko tampak sibuk ngobrol dengan dua orang temannya, sesama perwira muda. Sama-sama mengikuti pendidikan di Wisma Wiji Pinilihan. Belendung tidak tampak di ruangan pendopo. Abdi yang setia itu rupanya ada di belakang, membantu cuci piring atau mengambil air untuk keperluan memasak. Tak lama kemudian, Jatmiko merasa punggungnya ditepuk dari belakang. Rupanya Puspa ningrum. Gadis cantik Putri Tumenggung Puspoyudo itu tersenyum manja sambil menarik lengan Jatmiko. Mereka berdua beriringan menuju halaman belakang. Puspaningrum langsung mengambil tempat duduk di bawah pohon jambu air yang sedang berkembang. banget. Iri sama siapa? Ya sama dia jengkis moroso. Kelihatannya dia jengkis moroso itu bahagia sekali. Mungkin memang begitu ya Kang Mas. Kalau seorang gadis tiba-tiba sudah dinikahi seorang pria, sudah diresmikan, dan disaksikan pihak keluarga, kelihatan lega sekali. Kelihatan tidak ada beban lagi. Apa semua gadis begitu? <sighs> Mana aku tahu dia, Ajeng. Aku bukan seorang gadis. Ya, Kang Mas kok gitu toh? Lagi pula siapa yang mengatakan Kang Mas seorang gadis? Kang Mas itu seorang pria, seorang pria tampan, terhormat, berasal dari kaum bangsawan dan punya masa depan cerah cemerlang. Sudahlah diajeng, Mau apa sebenarnya Di Ajeng membawaku kemari? Bukankah lebih baik kalau kita ke ruangan pendopo? Kita temui teman-teman kita supaya suasananya bertambah meriah. Ya? Oh, di sini saja Kang Mas. Enak di sini. Duduk berdua sambil hmm, sambil apa ya? Saya tidak tahu Dajeng. Sambil apa? Hmm. Hmm, kapan Kang Mas Jatmiko melamar Puspaning room? Aku benar-benar sudah tidak sabar lagi. Aku ingin mengalami peristiwa seperti ini. Dilamar dan akhirnya menikah. Resmi menjadi istri orang. Kalau sekarang ini kan aku masih merasa sendirian loh Kang Mas. Seperti belum ada yang punya. Ah, sudahlah Puspaningrum. Tidak enak kalau kita malah duduk-duduk di sini. Tidak sopan. Loh, loh, loh, Kang Mas, Mau kemana? Kembali ke sana diajeng, ke ruang pendopo. Aku takut ibu mencariku. Huh, oh, kok seperti anak kecil saja dicari-cari ibunya. Sudahlah, di sini saja. Hmm, uh, aku tahu. Benar apa yang dikatakan orang-orang. Rupanya desas-desus itu ada benarnya. Desas-desus apa? Sudah banyak orang yang membawa kabar itu padaku, Kang Mas. <sighs> Katanya, Kang Mas dan Miko punya gandengan baru. Orang desa. Cantik tapi orang desa. Namanya... Hmm, aduh, siapa ya? Namanya Setionengsih. Iya, benar Kang Mas. Dia benar-benar Mas Tionengsih. Oh, ah, aku tidak percaya cantik seperti apa? Apa dia lebih cantik dibanding Puspaningrum? Ya, mungkin. Uh, mungkin dia lebih cantik, tapi pasti dia membosankan. Sebab dia bukan orang berpendidikan dan adat istiadatnya masih berbau desa. Hmm. Kok diajeng Puspa Puspaningrum malah bicara ngalur ngidul? Maksudnya apa? Akui dulu Kang Mas, akui dulu bahwa Kang Mas sudah punya gandengan baru. Gandengan apa? Macam-macam saja di Ajeng ini. Ayo, jawab dulu pertanyaanku. Benar kan Kang Mas Jatmiko sudah punya gandengan baru? Punya pacar baru? Jangan ngaco di Siapa yang punya gandengan baru? Siapa yang punya pacar baru? Kang Mas Jatmiko, sudah banyak yang ngomong. Bahkan para itu banyak yang tahu. Katanya Kang Mas Jatmiko sering pergi ke desa Jatisari. Dia orang Jatisari ya? Hah? Dia orang dari lereng Gunung Merapi? Cukup deh Ajeng. Aku tidak mau lagi bicara masalah ini. Tapi aku mau. Aku mau mendapat jawaban dan kepastian. Aku tidak mau dijadikan permainan. Ah, baiklah. Sekarang apa kemauan diajeng Puspaniru Puspaniro? Aku akan berusaha menurutinya. Jawab pertanyaanku dengan jujur, Kang Mas. Apa benar Kang Mas Jatmiko sekarang sudah punya gandengan baru? Tidak benar. Apa benar Kang Mas Jatmiko punya pacar baru, orang dari desa Jatisari, anak Pak Lurah? Tidak benar. Bohong. Dusta. Awas Kang Mas, aku orang yang paling tidak senang dibohongi. Aku akan marah besar dan aku akan menaruh dendam. Terus Diajeng maunya apa? Diajeng maunya aku menjawab apa? Ya jawaban yang benar, yang jujur, yang tulus. Itu tadi jawabanku. Jawabanku jujur dan tulus. Apa yang Diajeng tuduhkan memang tidak benar. Semua itu fitnah. Semua itu bohong. Kang Mas, Kang Mas dan Miko, mau kemana? Maaf Diajeng, aku tidak mau merusak suasana hikmat perkawinan adikku. Hari itu, Kilurah Jatisari mengumpulkan warga desanya. Dia bermaksud memberikan pengarahan sehubungan dengan tanda-tanda dan gejala gunung Merapi yang bakal meletus. Kilurah menekankan betapa pentingnya untuk bisa menemukan tempat berlindung ataupun tempat untuk menyelamatkan diri jika terjadi letusan gunung Merapi yang dahsyat. Terutama sekali bahaya ancaman awan panas atau yang dikenal dengan wedus gembel Awan panas itu akan meluncur dengan cepat dan bergerak sesuai arah angin. Karena hawa panasnya sangat tinggi, maka bahaya wedus gembel benar-benar sangat mematikan. Jarang yang bisa selamat jika kena terjangan wedus gembel. Nah, para saudara, poros sedulur, kita harus tetap waspada ya yeah. walaupun kita lahir tumbuh berkembang dan besar atau bahkan akan mati di tanah ini di lereng gunung merapi tapi tetap kita harus waspada. Ya. Ya, ya, kita sudah sangat akrab dan mengenal dengan alam sekitar kita ini. Kita sudah menikmati hasil berbagai macam tanaman yang tumbuh di tanah jati sari ini. Dan kita juga sudah beberapa kali mengalami bencana letusan Gunung Merapi. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa diselamatkan nyawanya. Terutama mengenai wedus gembel poros dulur kita harus waspada betul dengan yang namanya wedus gembel. Ya, dengarkan, dengarkan, dengarkan ya. Awan panas ini sangat berbahaya. Dia akan menghanguskan apa saja yang dilewatinya, termasuk binatang, juga manusia pohon-pohon akan terbakar dan rumah juga akan dilalap habis. Daya rusaknya sangat mengerikan poros dulur. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus waspada. Nah, Pertama, kita harus tahu arah angin. Dan kedua, ya, arah angin. Dan kedua, kita harus mengikuti aturan bagaimana caranya menyelamatkan diri. Oh, ya, iya, iya, iya. kemana kita harus mengungsi dan di mana tempat yang aman untuk menghindari murkanya yang merapi. Yeah. Ya, yeah. Mas Kilurah. Ya. Sepertinya gejala-gejala yang merapi mau meletus lagi sudah bermunculan. Iya, hmm. Saya merasakan udara di sekitar kita sudah mulai panas, Lurah. Betul. Mata air banyak yang kering. Iya, betul, ya, benar. Benar, Pak Lurah. Saya beberapa kali mendengar suara gemuruh oh, iya, dari dalam tanah. Ya. Dan hmm. ada lindu hmm. atau gempa bumi ringan di sana sini tumbuh-tumbuhan juga banyak yang layu, iya, Benar, benar, benar. Benar, saudara-saudara. Bahkan binatang di sekitar lereng Merapi sudah banyak yang pindah tempat. Oh, iya. Iya. Rata-rata mereka kelihatan tidak betah dan gelisah. Betul. Mereka sudah mulai mengungsi. Oh. Nah, ini merupakan tanda-tanda bahwa kita pun harus siap siaga untuk mengungsi. Oh, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-32 yang didukung oleh para pemain. Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Nanang sebagai Jatmiko, Endang Ayu sebagai Puspa Ningrum, Elsa Surya sebagai Kilura, dibantu oleh Indra dan Hani, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? apa yang akan terjadi di desa Jatisari dan bagaimana nasib percintaan Setionisi dan Jatmiko. Dan benarkah Gunung Merapi pada akhirnya akan meletus? Saudara pendengar, silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. dasar dari Brahma sampai Sudra. Kita semua telah mendapat